Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamd Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada masih bersama kami di acara yang insya Allah selalu bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Kini kita uh, akan mengadakan lagi eh, acara-acara uh, yang bermanfaat. Salah satunya yaitu pada malam ini hari Selasa bertepatan di tanggal 22 Jumadil Awal 1400 1434 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 April 2013 dalam acara yang kita beri nama sebuah untayan nasihat untuk keluarga muslim bersama Alustad Muhammad Naim LC dari Solo. Eh, beliau akan membahas kitab Isyrotun Nisa karya Al-Imam An-Nasai Rohimahullah. Baik, untuk mempersingkat waktu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Ahlan wasalam, alhamdulillah Baiklah, para pemirsa Anas Radio dimanapun Anda berada, eh, sebelum kita mulai acaranya, maka eh, para pendengar Anas Radio bisa mengirimkan pertanyaan seputar materi bisa melalui email ke alamat kotak surat at anasradio.com ya di Sekali lagi di kotak surat at anasradio.com atau bisa juga melalui uh, Yahoo Messenger dengan alamat anasradio atau bisa melalui print BlackBerry di 263310 d Sekali lagi di 263310 d atau bisa melalui WhatsApp di 0813 1785 4974.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 إذا شئت سهلا Para pendengar Radio Anas uh, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengawali pertemuan kita yang insya Allah Taala akan membahas satu permasalahan yang tentunya akan mengingatkan kepada kita bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertarik dengan muasyarah zaujiyah. Bagaimana hubungan dalam satu keluarga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak banyak diketahui oleh para sahabat namun para ummahatul mukminin banyak mereka menceritakan kepada kita meriwayatkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya yang tentunya dalam menjadi keteladanan bagi kita. Manakala rumah tangga kita senantiasa dinaungi dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala akan terlahir generasi-generasi yang membahagiakan. Generasi-generasi yang insyaallah taala akan bisa menjadi estafet risalatul Islam yang siap menanggung dan mengangkat beban risalatul Islam yang mulia ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Risalah yang insyaallah taala akan kita kaji ini adalah satu di antara warisan-warisan para ulama yang tentunya mereka memberikan warisan bukan dengan harta dan dunia namun lebih dari itu merekalah yang mendapatkan warisannya para nabi dan kita berusaha untuk mengais dari warisan-warisan para ulama ini ya insya Allah taala akan memberikan manfaat kepada kita baik dalam kehidupan dunia kita demikian pula dalam kehidupan akhirat yang lebih baik insyaallah taala. Kemudian di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak manusia sebagai fitrahnya untuk berpasang-pasangan, untuk menikah Hal ini tiada lain juga untuk menjaga fitrahnya manusia dan juga untuk menjaga agar senantiasa mereka terjaga dari fitnah baik itu fitnah syahwat pada khususnya demikian pula fitnah syubhat yang terkait dengan perkara-perkara dalam agama kita dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya di surat Ash-Shura ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ja'ala lakum min anfusikum azwaja dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari diri kalian adalah pasangan-pasangannya maka yang namanya pernikahan dan membangun rumah tangga dalam merupakan sunnatul mursalin dan dari perkara-perkara dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada bangsa manusia untuk mencintainya, untuk menyukainya. Sebagaimana di awal-awal pembahasan dari risalah ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa disenangkan kepadaku dari perkara dunia ini adalah kepada para wanita maka kehidupan rumah tangga kehidupan suami istri adalah suatu kehidupan yang sangat-sangat dibutuhkan bagi manusia untuk senantiasa terbimbing di mana sering terjadi tidak hanya riak-riak dalam rumah tangga kita bahkan terkadang gelombang pasang pun juga mengalun dan bergemuruh yang kemudian menimbulkan berbagai masyakil berbagai kesulitan-kesulitan yang tentunya sangat butuh untuk bagaimana kita mencari solusinya. Sangat butuh untuk kita mencari penyelesaiannya. Sangat butuh untuk kita tasfiyah. Yang tentunya tiada lain dari tasfiyah ini adalah bersumber kepada sumber syariat yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu ayat yang azim dalam surat Rum di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri adalah pasangan-pasangannya agar kalian tenang kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di antara kalian mawaddah, rahmah penuh dengan kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah ayat bagi orang-orang yang mau berfikir. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang benar seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini bahwa ayat eh, bahwa ayat ini apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan itu semuanya adalah merupakan ayat yang sangat azim. Merupakan ayat yang sangat agung bagi orang-orang yang mau tadabbur, bagi orang-orang yang mau memperhatikan. Di mana kita lihat pada ayat ini Allah mengatakan litaskunu ilaiha. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, telah menjadikan jodohnya adalah dari e, pasangannya itu adalah litas kunu ilaiha agar kalian tenang kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan litas kunu ma'aha dengan kata-kata ma'a yang artinya bersama-sama. Tapi litas kunu ilaiha ila dan ini terkandung makna yang sangat azim. Di mana seorang anak manusia, seorang anak Adam, seorang laki-laki tidak bisa mendapatkan atau merasakan ketenangan hidupnya kecuali dengan pasangannya. Demikian pula sebaliknya. Artinya adalah menunjukkan sangat butuhnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah dunia semuanya adalah merupakan kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan dunia ini adalah wanita-wanita yang salihah maka langkah indahnya manakala bagaimana Allah bagaimana menjadikan istri-istri kita dalam menjadi wanita-wanita yang salihah. Yang menjadi tidak hanya sekedar perhiasan dunia, tapi menjadi sebaik-baik perhiasan dunia ini. Sekali lagi ini adalah sunnatullah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada bangsa manusia khususnya kepada laki-laki. Bahwa meskipun segala keinginannya bisa didapatkannya Segala hajat hidupnya bisa dimilikinya. Namun kalau belum dengan pasangan hidupnya, belum dengan istrinya, maka belum mendapatkan ketenangan. Sekali lagi inilah ayat litas kunu ilaiha. Maka disinilah bagaimana bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menjadikan dalam rumah tangga kita sakinah ini penuh dengan ketenteraman, penuh dengan kecintaan di bawah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah naungan nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan muasyarah zaujiyah al-hasanah bagaimana hubungan suami istri yang baik yang akan menjadikan kehidupan ini terus berlanjut. Kenikmatan-kenikmatan ini akan terus berlanjut sampai nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang mukmin yang makna dari Ar-Rahim tiada lain adalah uh, uh, Ar-Rahmah Al-Mutawasilah rahmat Allah Subhanahu wa taala berkesinambungan yang tentunya kita tidak hanya menginginkan dalam kehidupan dunia ini saja atau nasallallahu salamat afi naudzubillah summa naudzubillah apa yang kita nikmati dari kehidupan dunia ini adalah merupakan kebahagiaan yang disegerakan. Nas'alullah salaman afiyah. Namun tentunya kita menginginkan adalah kebahagiaan yang mutawasilah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terus berkesinambungan dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula saat nanti sampai dalam kehidupan akhirat kita. Karena itu para pendengar yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya kalau menyelisihi kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu atau kalau menyelisihi kepada fitrahnya manusia maka tentunya alur dan jalan rumah tangga itu akan berbalik dan boleh jadi akan terjadi ketimpangan dari bahtera rumah tangga yang tentunya terjadilah apa yang terjadi nasallallahu salaman afiyah karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk menasehati kepada mereka kaum wanita kepada mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kelemahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun indakum Berikanlah wasiat Nasihatilah mereka para wanita itu dengan cara-cara yang baik. Maka sesungguhnya mereka itu adalah awanun indakum. Adalah sebagai tawanan di sisi kalian. Karena itu, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala memang benar telah menjadikan seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi wanita dalam rumah tangganya. Namun demikian, dalam kepemimpinan ini benar-benar harus dimengerti siapa yang dipimpinnya agar dalam kepemimpinannya ini bisa berjalan dengan baik, bisa memanage dengan baik, maka tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat indah sekali manakala kita memahami semuanya itu dengan berbagai kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada khususnya pada kaum wanita. Karena itu, kelembutan seorang suami terhadap istrinya adalah merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan merupakan bagian dari syu'abul iman sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang insyaallah taala kita juga akan kaji hadis dari ini dari apa yang akan dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi dan Rasulullah mengatakan khairukum khairukum linisaikum wa ana khairukum li ahli atau kama qala alaihi salatu wassalam orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik di antara mereka adalah yang paling lembut terhadap istri-istrinya maka muamalatun nisa bermuamalah dengan para wanita, dengan para istri. Ini tentunya adalah lebih sulit daripada bermuamalah dengan laki-laki. Karena mereka adalah dengan jibillah yang ada pada mereka atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada mereka yang membutuhkan kehati-hatian mereka sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang lemah akalnya atau kurang akalnya demikian pula kurang agamanya demikian pula mereka ditakdirkan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Fa innahunna khuliqna min dhila. Wasiatilah mereka para wanita dengan cara yang baik. Maka sesungguhnya mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Dan kita tahu tulang rusuk semuanya bengkok dan yang paling bengkok adalah yang paling atas maka para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala khususnya para ummahatul para ummahat dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah ini ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus disadari oleh masing-masing kedua belah pihak baik oleh seorang istri demikian pula oleh seorang suami seorang istri hendaknya menyadari dengan berbagai kelemahan-kelemahan yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama kurang akalnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah. yakuna فإن لم wa رجلين فرجل وامرأتان min al shuhada an أن تضل إحداهما ihdahuma al الأخرى jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka hendaknya satu orang saksi laki-laki dan dua orang wanita. Agar manakala salah satunya lupa, yang yang lainnya bisa mengingatkannya. Dan ini jelas ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Pelupa gampang lupa. Tertutup dengan sedikit masalah terkadang tidak ingat illa man rahimah rabbuh ini sunnatullah yang pertama harus disadari khususnya oleh para wanita para ummahat para akhwat demikian pula perlu dimengerti oleh mereka para suami kemudian yang kedua kurang agamanya di mana setiap tahunnya, setiap bulannya mesti ada waktu-waktu yang dia terhalang untuk menunaikan ibadahnya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang kata Rasulullah SAW, فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ Jika engkau, wahai suami, berusaha untuk meluruskannya, maka engkau akan patahkan. wakasruha talaquha na'udzu billah thumma na'udzu billah patahnya adalah hancur rumah tangga itu perceraian yang terjadi dan kalau dibiarkan wa in istamta'ta biha istamta'ta fahiya iwaj dan jika engkau menikmatinya engkau pun menikmatinya dalam keadaan dia bengkok fastausu bin nisa'i khaira maka ini wasiat Nabi wassalam. Yang ketiga yang harus disadari. Kemudian yang keempatnya, Rasulullah Sallallahu wasallam menjelaskan dalam khutbahnya mengatakan, Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, fa inni raitukunna aksara ahli nar. Wahai para wanita, sedekahlah. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu dari kalian. Kenapa dan mengapa? Rasulullah SAW mengatakan, لِأَنَّكُنَّ تَكْثُرْنَ الشِّكَى وَتَكْفُرْنَ takfurna Ini yang keempat dan kelimanya. Wanita itu banyak mengeluh dan suka mengingkari kebaikan suaminya. Maka ini diantaranya dari khaslatus syar ya. dari sifat-sifat yang buruk yang harus dimengerti oleh kedua belah pihak khususnya oleh para wanita harus menyadari ketentuan-ketentuan seperti itu untuk kemudian bagaimana menjaga dirinya agar jangan sampai terjerumus atau terlalaikan dengan kelemahan-kelemahannya ini. Kemudian demikian pula bagi para suami agar benar-benar menyadari mereka itu adalah para wanita, bukan laki-laki. Jangan disamakan. Maka dari sisi fitrah dan dari sisi ketentuan takdirnya mereka sudah berbeda. Sekaligus ini sebagai bantahan kepada mereka-mereka orang-orang yang menyerukan adanya Eh, kata mereka adalah persamaan gender atau emansipasi wanita yang keblinger yang tentunya kita lihat bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan seperti itu dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dari perkataannya Imra'atu Imran falaysa dzakaru kal unsa dan tidaklah laki-laki itu sama seperti kaum wanita maka ini para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang harus disadari bahwa muasyarah yang baik, pergaulan yang baik dalam satu rumah tangga atau seorang suami e, berlembut hati kepada istrinya adalah merupakan bagian dari syu'abul iman. Bagian dari cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini <clears throat> di antara uh, akhlak yang baik dalam kita bermuamalah dengan para istri adalah hendaknya seorang laki-laki tahammul mau menyadari dengan keadaan istrinya dan juga menahan diri saat-saat datang kemarahannya. Mengambil keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau terhadap para istrinya. Ya insyaallah taala di sela-sela pembahasan dari risalah ini insyaallah taala akan uh, kita bahas apa yang dipaparkan oleh Imam An-Nasai rahimahullahu taala. Jangan sampai kemudian uh, kita keluar dari tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan mengharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan bimbingan untuk kita senantiasa bisa meneladani kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bagaimana senantiasa Ketenangan hidup bisa kita raih dalam rumah tangga kita yang dibarengi dengan uh, penuh kasih sayang, sakinah, saadah, mawaddah wa Dari sini para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wa minal hadyin nabawi di antara petunjuk nabawi ini untuk senantiasa <clears throat> bagaimana syariat e, memberikan bimbingan kepada seorang wanita agar senantiasa dalam kesuciannya agar senantiasa dalam ifahnya agar senantiasa dalam kehormatannya dan agar menjauh dari mawatinus syubhat dari perkara-perkara yang akan merancukan kepada dirinya atau menghadangkan dirinya kepada fitnah atau bahkan menjadikan seorang wanita sebagai pembuka fitnah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa seorang wanita adalah merupakan fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام Tidaklah kutinggalkan fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki daripada fitnahnya wanita. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita agar pintu-pintu fitnah ini jangan sampai terbuka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Janganlah sampai seorang laki-laki berhalwat, menyendiri, mojok dengan seorang wanita. Sekarang ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk halwat itu sangatlah banyak. Dengan teknologi yang modern sekarang ini bahkan itu juga digunakan untuk berhalwat. Tidak meskipun mungkin dari sisi jasad dan badannya berjauhan. Namun ini pun juga masuk dalam kategori berhalwa. Dengan teknologi yang ada, dengan uh, pesawat apa, uh, dengan telepon genggamnya, dengan Facebooknya, dengan berbagai hal yang tentunya uh, kalau tidak dijaga, kalau bukan karena isma dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan membuka peluang masuknya jaring-jaring syaitan. Nas'alullah salaman afiyah. Hmm. Demikian pula di banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan kepada kita dari tindakan-tindakan yang preventif menjaga diri agar jangan sampai pintu-pintu fitnah itu terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب" wala tufzil atau ilal marati fi Rasulullah mengatakan tidak boleh seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Kalau aurat sesama jenis saja tidak dibolehkan, lebih lagi kalau berlainan jenis. Demikian pula para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara bagaimana Islam memuliakan kepada kaum wanita atau termasuk ikramul mar'ah memuliakan kepada para wanita ini adalah untuk tidak bersalam-salaman dengan mereka yang bukan mahramnya. Maka ini adalah memuliakan kepada mereka. Bukan malah keterbelakangan. Juga bukan kemunduran. Atau juga bukan seperti apa yang diyakini oleh orang-orang sekarang bahwa ketika tidak bersalaman dengan wanita bukan mahramnya ini katanya fanatiklah dikatakan ini terlalu sakleklah ini dikatakan bahwa itu terbelakanglah dan lain sebagainya dan yang bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahram yaitu dikatakan modern, dikatakan itu kemajuan, dikatakan dan lain sebagainya. Dengan hal-hal yang memang syaitan menghiasi kepada mereka. Seakan itu adalah satu hal yang baik. Maka di sini meskipun banyak manusia melakukannya, maka ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang yang e, telah melarang hal-hal yang seperti itu. Dan Aisyah radhiyallahu taala mengisahkan, "La wallah ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat." Tidak demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita sama sekali. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu dalam bayatun nisa ketika membayat kaum wanita maka mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halumma ya Rasulullah kemarilah wahai Rasulullah nubayyuk kami membayatmu dengan bersalaman maunya ketika itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Usaf usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan kaum wanita. Bagaimana juga dikisahkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW tidak bersalaman dengan uh, para wanita illa illa ma yamlikuh kecuali yang itu dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ancaman-ancaman juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Rasulullah mengatakan li antut'ana ahadukum dalam lafaz lain ra'su ahadikum bimihyatin min hadid untuk ditusuk kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi khairun lahu min anta musal mar'ata la tahillalah. Maka itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang bukan yang tidak halal baginya. Maka ini para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang uh, disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentunya menghasung kepada kita untuk kita tentunya bagaimana dalam satu rumah tangga ini bisa baik. Untuk kemudian lebih dari itu menjaga hubungan rumah tangga demikian pula dalam kita berhubungan dengan manusia dan berinteraksi dengan manusia-manusia di luar rumah tangga kita adalah tuntunan Rasulullah SAW pun juga menjaganya supaya tidak terjadi apa yang terjadi dari uh, <clears throat> masuk ke dalam jaring-jaring syaitan, perselingkuhan dan yang semisalnya ini terjadi akibat uh, tidak terbimbing dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan tidak terbimbing dengan bimbingan iman dengan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya pun juga insya Allah Ta'ala akan bisa terkendali seberat apapun atau bahkan sebejat apapun kemauan orang untuk berbuat hal-hal yang nista manakala senantiasa memandang kepada burhan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala maka inilah insya Allah taala yang akan uh, bisa mengendalikannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dari kisahnya نبي الله يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه dan sungguh masing-masing dari keduanya sudah tertarik hammat bihi wa hamma biha si perempuan sudah tertarik si laki-laki juga demikian dalam satu ruangan yang tertutup namun apa kata Allah laula an ra burhana rabbih kalaulah bukan karena uh, petunjuk Allah Subhanahu wa taala maka para pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala uh, inilah hal-hal yang mesti harus kita kaji dan kita perhatikan agar senantiasa terbimbing dengan bimbingan-bimbingan nubuah berawal dari rumah tangga kita. Sekali lagi itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya warajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya dengan apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri, seorang wanita adalah juga sebagai pemimpin dalam rumah suaminya dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dipimpinnya ini maka masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tentunya menjadikan kita atau menghasung kepada kita agar kita bisa pertanggungjawabkannya dengan baik dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kemudian menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai mukaddimah dari pertemuan perdana kita mudah-mudahan menghasung kepada kita untuk benar-benar kita lebih sungguh-sungguh dalam kita mengkaji sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan perkara-perkara rumah tangga. Apalagi adalah seorang istri. Sebagaimana dikatakan, Al-ummu madrasatun Idza a'dadtaha a'dadta syaban tayyibal araq. Seorang wanita adalah seorang ibu adalah merupakan madrasah. Merupakan pendidik. Jika engkau siapkan dengan baik, maka akan terlahir darinya generasi-generasi yang indah. Generasi-generasi yang siap membawa estafet risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.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 bisa ke pin BlackBerry bagi yang punya BlackBerry di 2633310D. Sekali lagi di 2633310D. Atau bisa melalui Skype bagi yang ingin berbicara langsung dengan Ustadz Muhammad Naim di Anas Radio ID-nya atau yang punya WhatsApp di nomor 0813 1785 4974. Baiklah, set eh, ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Hmm. Eh, untuk pertanyaan penanya pertama dari Danang di Solo. Hmm. Eh, beliau bertanya bagaimanakah derajat hadis Barang siapa yang jatuh cinta lalu tetap menjaga kesucian dirinya, menyembunyikan rasa cintanya dan bersabar hingga mati, maka dia mati syahid. Ya. Silakan Zat Baik, ini uh, eh, Allah taala Ini perlu dilihat sampai lagi. Baik, baik. Uh, uh, uh. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Sat. Boleh, boleh. Baik, untuk pertanyaan kedua di di Makassar dari hamba Allah. Ustadz, saya sangat mencintai seorang akhwat, teman sekampus saya. Saya berencana menghitbahnya, tapi saya masih mahasiswa semester 6 dan belum memiliki pekerjaan yang tetap. Sedangkan saya khawatir jatuh pada dosa besar karena perasaan ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Wafika ya Uh, eh, untuk yang kedua ini uh, <clears throat> hendaknya uh, kembali kepada apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu Rasulullah mengatakan, Ya ma'asyar syabab, man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah memiliki kemampuan di antara kalian, maka menikahlah. fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Maka itu lebih dengan menikah itu lebih bisa menjaga kepada eh, kepada bisa menundukkan pandangannya dan juga lebih menjaga kepada kehormatan dan kemaluannya ini. Dan manakala belum mampu, kata Rasulullah maka hendaknya berpuasa. Fa illam yastati fa atau bisawm fa lahu wija. Wa kama Maka kalau belum mampu maka hendaknya dia e, berpuasa dan ini akan menjadi perisai baginya. Maka dalam hal ini kepada penanya eh, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya juga melihat kepada keadaan dan kondisi dirinya dan kemampuannya. Manakala memang benar-benar eh, sudah ada kemampuan. Artinya kemampuan dalam hal ini semuanya. Kemampuan dari siap untuk bertanggung jawab mempertanggungjawabkan dari apa yang akan uh, dipikulnya ini maka uh, beristianah berikutnya adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam urusannya karena termasuk juga uh, eh, satu hadis yang juga dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di dalam uh, Bahjat Qulubul Abrar juga bahwa satu di antara tiga doa yang tidak akan uh, ditolak yang pasti akan dikabulkannya adalah seseorang yang menginginkan untuk menikah demi menjaga ifahnya, demi menjaga harga dirinya. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang khawatir akan terjatuh ke dalam dosa eh, ke dalam dosa besar seperti yang eh, ditanyakan di sini, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala uh, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Namun sekali lagi bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam adalah demikian jelasnya. Kalau memang benar-benar belum memiliki kemampuan, maka hendaknya banyak-banyak berpuasa agar uh, bisa terkendali dan tidak akan terjatuh ke dalam eh, hal-hal uh, yang uh, maksiat ini. Kemudian tentunya dengan menyibukkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Maka manakala disibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka insya Allah Ta'ala tidak akan tersibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Al-mashghulu la yushghal. Wallahu ta'ala Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Karawang. Masih dengan hamba Allah nih, Ustaz. Ustaz, Uh, ini nampaknya dari seorang istri Ustaz. Saya selalu mengajak suami untuk bersama-sama belajar agama yang tauhid atau salafi. Tapi suami selalu menolak dengan alasan yang penting hati kita dan belajar dari kehidupan. Dan katanya banyak aliran di Indonesia dan bila kita bertanya pasti saling menyalahkan. Bagaimana menjelaskan ke suami Ustaz? Saya ingin bersama saya ingin bersamanya belajar agama salafiyah yang tauhid. Ya. Silakan Zat. Iya, uh, pada asalnya ini uh, tentunya dalam hal-hal yang seperti ini ini uh, hendaknya perlu apa namanya uh, diberitahukan dulu bahwa hakikat hidup kita itu untuk apa maka ini kaidah dalam kita hidup jelas. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ini harus ada e, tentunya ini adalah e, satu kesamaan Allah dalam hal ini antara suami dan istri dan e, kaum muslimin semuanya Insya Allah tidak ada khilaf dalam masalah ini. Bahwa kita kalau ada yang menyelisihi berarti ini memang dari asalnya kurang beres. Maka Eh, ini dasar pokoknya bahwa kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan apa yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kita berumah tangga. Lebih lagi dalam perkara-perkara yang lain. Ini yang pokok. Kemudian yang kedua adalah hendaknya diberitahukan kepada sang suami ini yang semestinya suami ini yang mengajari, bukan malah. Tapi tidak mengapa kan. E, insya Allah dalam merupakan satu pahala yang besar. Kalau kemudian e, sang istri ini bisa membuka, bisa menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu hidayah kepada suaminya ini. Maka yang kedua, hendaknya diberitahukan kepada suami ini bahwa kita beragama itu atau yang namanya agama Islam ini adalah bukan milik kita. Ini agama adalah turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari atas tujuh langit sana. Bukan buatan manusia, juga bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu sendiri diancam kalau sampai mengada-ada dari pribadi beliau. Allah mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil kalau dia ini Rasulullah SAW taqawul mengada-ada dengan perkataan dengan berbagai perkataan la aqadna minhu bil yamin kami akan tarik tangan kanannya ini thumma laqata'na minhu watin kemudian kami akan potong urat lehernya hmm. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menghalanginya. Ini Rasulullah SAW sendiri diancam bahwa agama ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan ini harus kita syukuri. Bahwa agama Islam ini bukan buatan manusia, bukan hasil karya manusia atau improvisasi manusia itu tidak. Tapi ini adalah agama yang turun dari langit, dari atas tujuh langit sana. Kemudian yang ketiga, bahwa fitrahnya manusia itu adalah senantiasa kembali kepada tauhid. Fitrahnya manusia itu adalah senantiasa senang dengan hal yang baik. Maka kebaikan-kebaikan agama ini adalah manakala e, atau kembali kepada dasar tadi bahwa ketika agama itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala maka kita mestinya mengkaji kepada sumbernya yang prima, sumbernya yang asli. Yang tentunya tidak kita tidak akan mengerti tentang perkara agama ini kecuali dengan perantaran Rasulullah SAW. Demikian pula kita tidak akan mengerti tentang hadis-hadis Rasulullah SAW kecuali dengan perantaraan para ulama dan seterusnya sampai kepada para sahabat. Maka inilah yang harus uh, eh, dipahamkan kepada sang suami, uh, untuk bagaimana uh, cara kita beragama itu uh, yang baik. Bagaimana cara kita beragama yang benar? Bukan kemudian uh, seperti yang uh, ditanyakan ini uh, belajar dari kehidupan. Maka memang kehidupan ini adalah begitu kita mengambil ibrah. Tapi tentunya timbangannya apa? Kalau kita tidak kembali kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Sementara kehidupan ini semuanya sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Sampai yang namanya al-khira'ah, maaf-maaf. Sampai yang namanya buang hajat, diatur oleh Rasulullah. Ada aturannya, ada tuntunannya. Lebih lagi perkara-perkara lebih besar dari itu. Ya ini tentunya mengharuskan kepada kita untuk kita mengkaji dan mengilmui. Nah kalau dalam masalah adab buang hajat saja kita harus punya adab. Ya Bukan asal-asalan kita umat Islam punya aturan. Ya. Tidak kemudian sembrono, tidak kemudian semaunya sendiri itu tidak. Maka eh, adapun kemudian banyaknya pemahaman, banyaknya bolehlah orang banyak pemahaman, namun tetap kembali kepada pemahaman e, bagaimana kita e, memahami kepada perkara agama ini tiada lain adalah e, melalui mereka para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an yang tentunya saat kita ini adalah dengan eh, bimbingan-bimbingan uh, para ulama. Maka insyaallah taala ini yang akan lebih uh, selamat. Karena itu kepada uh, sang istri ini untuk bagaimana diskusi dengan baik. Maka ketika diskusi seperti itu pun juga jangan sewot, ya. harus dengan penuh kesabaran. Kemudian sisi yang lain juga jangan melupakan untuk senantiasa didoakan agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hatinya dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman. Maka insyaallah taala uh, Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik. Apalagi tujuannya adalah sebagaimana penanya mengatakan uh, ingin bersamanya bersama-sama uh, belajar agama yang baik yang tauhid maka insya Allah Taala apa yang uh, eh, anti inginkan mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah Taala Allah akan mengabulkannya. Allah Taala Baik, uh, untuk selanjutnya Ustaz dari Kolonel Infanteri Fahmi dari Satuan Kopassus ini Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Uh, Assalamualaikum, saya mau tanya Ustaz, mempunyai istri 8 mempunyai istri delapan orang itu boleh apa tidak? Kan dalam Islam paling banyak empat. Lalu kalau delapan gimana? Terus katanya e, kata seorang Habib di dalam Islam itu tidak boleh istri lebih dari empat. Lebih dari empat hukumnya zina. Apa benar kalau lebih dari empat istrinya itu hukumnya zina, Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Baik. Uh, memang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan untuk beristri itu hanya empat saja bagi kita, bagi uh, umat Rasulullah SAW. Maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala uh, firmankan dalam ayatnya di awal dari surat An-Nisa. Maka <clears throat> uh, matna atau thulatha dua, tiga, atau empat saja. Maka uh, hanya empat saja yang dibolehkan. Lebih dari itu, maka ini tidak dibolehkan. Dan itu termasuk dari pelanggaran. Dari pelanggaran, pengelanggaran yang syar'i. Maka kalau memang terjadi seperti itu, maka hendaknya empat diantaranya harus dipisahkan. Ya, empat yang e, eh, tiga, eh, empat yang empat ini harus di harus dipisahkan. Karena kalau tidak, maka ini adalah uh, pelanggaran yang syar'i. Ini adalah pelanggaran apa, pelanggaran-pelanggaran dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ini adalah uh, apa namanya? merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan. Ini bahkan ini uh, lebih dari perzinaan ya, lebih dari sekedar perzinaan ya. Karena ini adalah Eh, merupakan pelanggaran dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya Allah musta'an ya. Sebagian memang ada ada syubhat ya yang terjadi di kalangan sebagian kaum muslimin bahwa uh, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari empat maka umatnya juga demikian ini, ini uh, alasan mereka adalah ini juga mengambil teladan kepada Rasulullah SAW. Maka yang seperti ini e, adalah e, merupakan syubhat dan ini adalah merupakan apa e, hujahnya iblis untuk bagaimana menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena menikah lebih dari empat ini adalah merupakan kekhususan yang itu hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu dan tidak kepada umatnya. Maka hendaknya kita mencukupkan dengan apa yang telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita me, hendaknya mengambil pilihan apa yang telah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan itu sifat seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Al-Ahzab, "Wa ma kana mu'mini wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memberikan satu ketetapan masih mencari-cari pilihan yang lain maka barang siapa maksiat kepada Allah dan rasulnya sungguh dia dalam kesesatan yang nyata nasallallahu alaihi wasallam afiyah ini wallahu taala. Baiklah, uh, untuk selanjutnya lagi Ustaz nih dari Adrianti di Bekasi. Bagaimanakah sikap kita terhadap orang tua yang ingin ingin saya untuk tinggal satu kota dengan mereka karena saya anak tunggal. Sementara suami saya masih belum mau karena sudah lahir besar dan sekarang berkarir di Jakarta. Orang tua saya menganggap suami saya belum mapan dan kami masih sering banyak dibantu secara materi sehingga menuntut agar kami tahu diri dan memperhatikan budi baik orang tua selama ini dengan menyetujui saran dari mereka. Sebagai anak perempuan saya ingin bisa patuh pada suami dan memperoleh ridho suami dan orang tua. Sementara suami saya tidak mau mengalah dan orang tua saya pun kecewa kalau tidak dituruti. Bagaimana solusinya Ustadz? uh, yang seperti ini adalah kasus yang sering terjadi. Ini ketidaksinkronan antara kedua belah pihak. Antara mantu dan mertua ini pasti uh, sering terjadi. Maka dalam hal ini uh, yang paling pokok adalah kepada suami. Adalah bagaimana seorang suami ini uh, sebagai kawam, sebagai pimpinan rumah tangganya untuk kemudian uh, memanage yang terbaik, memilih yang terbaik. Memang benar, ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada orang tuanya adalah berikutnya. Hmm. Namun dalam hal ini sebenarnya permasalahan-permasalahan seperti ini adalah permasalahan yang sepele dan tidak perlu untuk kemudian kita uh, apa namanya uh, mendahulukan ego kita apalagi hanya sekedar beralasan itu lahir dan besar dan berkarir gitu saja ya, ya. hanya alasan-alasan seperti itu maka seorang suami hendaknya bagaimana bisa memilih yang terbaik memang benar sebagai laki-laki kepada kedua orang tuanya sendiri adalah kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakti kepada kedua orang tuanya sendiri adalah uh, kedua setelah baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti keluarga istri itu juga dikesampingkan. Ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita lihat karena mereka keluarga istri pun juga orang-orang yang layak untuk kita baiki kepada mereka. Yang layak untuk kita ikram kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW juga kepada uh, keluarga para istrinya. Khususnya kepada keluarga Khadijah. Radiyallahu ta'ala anha. Bahkan setelah Rasulullah eh, setelah Khadijah meninggal dunia pun juga kepada keluarganya senantiasa berbuat baik. Ini. Dan kepada keluarganya senantiasa dihormatinya ketika banyak riwayat nanti insya Allah juga akan dibahas ya, oleh Imam Nasai dalam kisahnya ini ketika saudaranya Khadijah datang halah datang Rasulullah SAW tergopoh-gopoh dengan sangat bersuka cita kemudian e, mengatakan ahlan ya halah sampai Aisyah radhiyallahu taala melihat sikap seperti itu pun menjadi cemburu. Saking bagaimana Rasulullah memuliakan kepada keluarga e, istrinya ini, padahal sudah meninggal. Bahkan Aisyah sendiri mengatakan tidak ada yang paling aku cemburi dari istri Rasulullah daripada Khadijah, padahal aku tidak pernah bertemu dengannya. Ini. Ini. Maka dalam hal ini sebenarnya sesuatu yang bisa dipadukan. Sekali lagi hendaknya e, bagaimana seorang istri ini eh, Mbak Mbak Adriantini ya e, ini bisa bermusyawarah dengan baik dengan e, istrinya untuk mencari dengan suaminya ini untuk mencari solusi yang terbaik agar e, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mempertahankan kepada ego apalagi hanya sekedar perkara-perkara uh, istilahnya yang masih bisa ditolerir lah ya masih bisa ditolerir, masih ada kemungkinan dan masih dipadukan. Demikian pula juga untuk bagaimana e, bermusyawarah dengan baik dengan orang tuanya juga, ini, dengan mertuanya juga, bagaimana e, ada diskusi yang baik, yang e, penuh dengan e, kasih sayang, ini karena mereka juga masih dalam e, satu lingkup keluarga. oke ini insya Allah Taala sekali lagi kembalinya kepada uh, uh, sang suami ini untuk bagaimana apa namanya me, memadukan ya bagaimana memanage yang seperti itu uh, kemudian uh, kepada sang istri ini juga bagaimana bisa memahamkan kepada uh, sang suami sebenarnya ini bukan permasalahan-permasalahan yang besar ya permasalahan-permasalahan yang insya Allah masih bisa ditolerir maka dalam hal ini seorang suami jangan kemudian uh, apa namanya dibawa kepada ananiyahnya atau sikap egoismenya atau mendah, e, eh, itu kemudian juga e, kepada e, orang tua pun juga harus e, difahamkan maka ini kalau kemudian ketiga belah pihak ini bertemu kemudian bermusyawarah maka ini insya ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala wa amruhum syura bainahum dan perkara mereka adalah dimusyawarahkan di antara mereka. Ini insyaallah solusi yang terbaik. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, menyelesaikan dan memberikan yang terbaik kepada keluarga Mbak Adrianti ini. Amin. Ya, untuk selanjutnya saat nih agak jauh nih penanyaannya Ustaz dari Jeddah di Saudi uh, eh, dari Umunaya di Jeddah Saudi Arabia. Uh, Ustaz, Afwan banyak jejaring sosial yang digunakan oleh akhwat dan ikhwan untuk saling kenal. Apakah batasan yang harus dijaga? bahkan terkadang malah terjerumus menjadi hal yang berkepanjangan ya. Silakan Ustaz. Uh, eh, Waalaikumsalam warahmatullah. Ini uh, tadi yang sudah kita singgung ya. Permasalahan-permasalahan yang uh, dengan mass media dan teknologi yang ada ini uh, maka kembali kepada hadis Rasulullah SAW untuk jangan uh, larangan untuk berhalwat. Maka dalam hal ini ini yang harus di e, dijaga yang pertama bahwa larangan e, berhalwat ini ini adalah dan mana berhalwat ini ini tidak hanya dalam istilahnya satu majelis saja ya. seperti ya orang sekarang umumnya itu pacaran dan misalnya ini adalah satu yang dilarang tidak itu tidak hanya itu saja men, e, tapi juga sekarang lewat e, jejaring sosial ya. baik itu Facebooknya atau yang semisalnya ini ini pun juga e, bisa menjadi sarana untuk kemudian berhalwat maka hal-hal e, yang perlu dijaga adalah kembali kepada e, apa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam laula an ra'a burhan rabbih. Maka ini hendaknya senantiasa melihat bagaimana tuntunan dan bimbingan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian uh, apa namanya? jangan sampai lebih dari apa yang uh, apa namanya? jangan sampai kemudian keluar dari hal-hal yang kemudian melanggar kepada batas-batas syariat. Maka dalam hal ini Eh, yang pertama, hendaknya orang-orang menggunakan uh, jejaring sosial ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Menjaga diri. Kemudian eh, yang kedua, hendaknya senantiasa melihat kepada tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah berinteraksi dengan orang lain, khususnya dengan lawan jenisnya ini. Kemudian yang ketiganya hendaknya menjaga ifrah, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Dan kemudian berikutnya, kalau toh kemudian uh, istilahnya uh, saling mengenal, maka hanya dalam batas-batas yang tentunya jangan sampai keluar dari ketentuan-ketentuan syariat. Artinya, kenalnya ini untuk apa dan e, mengapa. Kalau memang untuk hal-hal yang bermanfaat ini, maka e, harus apa namanya e, pun juga tetap dalam e, istilahnya e, tetap dalam uh, kewaspadaan. Karena terkadang syaitan pun juga masuk lewat pintu ini dengan alasan minta nasihat, dengan alasan uh, ya akhirnya kemudian curhat dan lain sebagainya sampai kemudian tumpah ruah semuanya. Uh, seperti ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ya akhirnya terjadilah apa yang terjadi dan kadang uh, seperti itu ya. Kalau orang mengatakan dari mata turun ke hati. Sekarang ini dari suara turun ke hati. Ya. Bisa seperti itu. Ya. Dan dari hati ah, kemudian berikutnya. Maka dibenarkan atau tidaknya adalah setelah itu. Maka ini sekali lagi e, dari koidah-koidah tadi hendaknya benar-benar e, dijaga. Maka memang tidak sedikit yang kemudian terjerumus e, kepada hal-hal yang kemudian pelanggaran-pelanggaran yang syar'i. Maka dalam hal ini kalau toh memang tidak ada kepentingan yang syar'i, tidak usah kemudian masuk dalam uh, jejaring sosial seperti ini. Karena ini adalah merupakan uh, apa namanya uh, satu apa boleh dibilang uh, pisau yang bermata dua. Ya. Yang ini uh, ini apa hanya sekedar apa bisa apa namanya bisa memberikan manfaat ya tapi juga bisa sebaliknya manakala tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka teknologi dan e, apa yang ada ini akan menjadi bencana baginya nasallallahu alaihi wallahu taala Baik, untuk selanjutnya dari Umu Muhammad di Jakarta, Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana hukum wanita bekerja atas permintaan suami yang membutuhkan tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga? Bahkan boleh dibilang saya yang lebih banyak menutupi kebutuhan rumah tangga karena qadarullah suami berpenghasilan lebih kecil dan lebih sering suami yang mengandalkan saya untuk permasalahan finansial. Apakah penghasilan saya yang saya berikan untuk menutupi kebutuhan tersebut dapat dianggap sodakoh? sesuai syariatkah cara yang kami jalankan saat Karena yang saya tahu sebaik-baik wanita adalah tinggal di rumah. Mohon penjelasannya saat Jazakumullah khairan kathiran. Uh, tidak mengapa untuk uh, seorang istri pun juga membantu suaminya. Sebagaimana juga dulu para sahabat ya. Seperti kisahnya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha juga membantu suaminya di ladang ya. ikut uh, apa namanya membawa hasil panennya membantu juga di ladang maka ini juga uh, satu hal yang baik ini uh, pada asalnya adalah tidak mengapa seperti itu ini untuk seorang istri itu juga membantu kepada suaminya dan dulu juga banyak riwayat dari para sahabiah yang mereka juga uh, memiliki harta yang lebih daripada suaminya. Seperti Zainab uh, imra'at Abdullah Mas'ud, istrinya Abdullah Mas'ud radhiyallahu taala Demikian pula kisahnya حوله binti ثعلبة yang juga menolong suaminya ketika suaminya mendiharnya kemudian harus uh, kena kafarat ya uh, puasa dua bulan berturut-turut tidak mampu kemudian kata Rasulullah supaya memerdeka eh, memerdekakan budak juga nggak bisa kemudian supaya memberi makan 60 orang miskin ini juga tidak mampu maka ini ada separuh dibayarkan oleh Rasulullah dan separuh juga dibayarkan oleh istrinya sendiri yang membantunya. Demikian pula kisahnya Zainab yang uh, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersedekah, ya masyarakat nisa tasaddaqna. Wahai para wanita lah, Meskipun dari perhiasan-perhiasan kalian. Ketika pulang Kemudian istrinya ini meminta kepada suaminya Abdul Mas'ud untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW, bolehkah seorang istri memberikan zakatnya kepada suaminya? Maka Abdullah bin Mas'ud pun tidak mau dan mengizinkan istrinya untuk bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya pergi kepada Rasulullah ke rumahnya Rasulullah kemudian didapatinya Eh, di depan rumah Rasulullah ada juga seorang wanita Ansor yang punya maksud yang sama. Kemudian yang menjaga pintu rumahnya adalah Bilal. Maka kemudian disampaikan kepada Bilal, sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa uh, dengan pertanyaan itu, kemudian kata Zainab, tapi jangan sampaikan uh, ada yang kepada Rasulullah ada dua wanita yang memiliki maksud demikian dan demikian. Tapi jangan sampaikan siapa kami. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan itu dibolehkan. Ya. Eh, kemudian dari sini karena uh, suami itu adalah bukan tanggung jawab istrinya, maka kalau istri kemudian memberikan e, hartanya kepada suaminya ini insyaallah taala adalah bernilai sedekah ini. ini bernilai sedekah dan ini juga merupakan bagian dari muasyarah zaujiyah yang baik ini merupakan e, hubungan e, keluarga yang baik untuk seorang istri juga memahami kekurangan-kekurangan e, suaminya dari sisi finansial ini hanya kemudian karena apa namanya karena terkadang ya, Meskipun itu adalah wanita beragama sekalipun. Kadang-kadang kalau wanita e, memiliki apa namanya penghasilan yang lebih dari suaminya, ini kadang-kadang ya, ini banyak kasus ini ya, banyak kasus kemudian e, suami e, tidak hormat lagi kepada suaminya bahkan juga terkadang bahkan lebih dari itu kadang dihinakan kepada menghinakan pada suaminya dan semisalnya maka seperti ini uh, <clears throat> hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rizki kepada seorang istri uh, dimudahkannya maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh para sahabiah mereka pun juga tidak sedikit mereka yang para istri yang lebih kaya dari suaminya. Namun tidak kemudian menjadikan uh, seperti itu. Ini uh, berikutnya kemudian tentang mencari penghasilan ini. ini. Uh, atau seorang wanita mencari penghasilan ikut membantu mencari maisha ini ini pun juga sesuatu kali sesuatu yang dibolehkan manakala uh, tidak bertentangan dengan hal-hal yang syar'i. Adapun kalau kemudian bertentangan dengan perkara-perkara yang syar'i ini, ini uh, <clears throat> maka dalam hal ini hendaknya uh, sang suami ini adalah sebagai manajernya di rumah tangganya ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membiarkan uh, istrinya itu terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran yang syar'i. Karena kalau kemudian dibiarkannya, maka inilah akan menjadi seorang uh, kepala rumah tangga yang dayus, ya, yang membiarkan keburukan-keburukan ada dalam rumah tangganya. Maka uh, apa namanya? Uh, memang uh, hal ini sekali lagi adalah tidak mengapa untuk kemudian membantu suaminya mencari maisha ya, asal sekali lagi yang pertama tidak bertentangan dengan syariat. Ya e, eh, tidak keluar dari koridor syariat. Kemudian yang kedua, jangan sampai kemudian wanita karena penghasilannya lebih tinggi kemudian merasa tinggi diri, apalagi kemudian e, seperti yang didengungkan e, untuk kemudian merubah apa posisinya karena yang memegang peranan itu istri kemudian yang memimpin rumah tangganya istri ini adalah orang-orang yang keblinger seperti ini. Kemudian juga Eh, yang ketiganya adalah uh, hendaknya uh, apa yang dihasilkannya itu kemudian diberikan kepada suaminya ini insyaallah taala akan bernilai sedekah bahkan ini merupakan bagian dari dan Allah ini juga uh, sedekah wasilah ya sedekah dan silah ya akan bernilai uh, sedekah demikian pula menyambung hubungan dalam rumah tangganya ini wallahu taala Ya, baik Ustaz. Selanjutnya masih dari Jakarta Ustaz, dari Umu Umir. Afwan Ustaz mau tanya, ada seorang ikhwan yang belum menikah sampai sekarang dikarenakan mencari seorang wanita yang mengerti syariat Islam. Tetapi sampai sekarang belum ada. Nah, mungkin belum ketemu ya. Apakah boleh menunggu terus sampai mendapatkan wanita yang diinginkan? Sedangkan sampai sekarang umur ikhwannya sudah 40 tahun, Zat. Ya, silakan Zat. Baik uh, yang seperti ini ini yang pertama hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hendaknya uh, tahu diri lah ya. Artinya dalam hal ini uh, harus melihat siapa dirinya ya. Karena boleh saja seseorang itu uh, idealis ya memiliki cita-cita memiliki harapan namun kalau tidak realis kalau tidak tercapai maka uh, jangan stres ya dan jangan uh, kemudian apa ter, uh, terus istilahnya patah arang lah ya dan patah hati dan kemudian membiarkan dirinya seperti itu sampai ini maka seperti ini adalah uh, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena uh, menjaga harga dirinya menjaga kehormatannya menjaga ifahnya ini tentunya adalah lebih didahulukan. Ini. Dan uh, kita juga belum tahu. Dan penanya ini juga tentunya belum tahu. Atau orang melakukan sendiri itu belum tahu apakah kemudian dengan yang diinginkannya itu akan menjadi baik baginya untuk dunia dan agamanya itu juga belum tentu. Maka eh, dalam hal ini eh, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian uh, tidak perlu untuk kemudian apa uh, eh, terus menerus ya uh, seperti itu sampai kemudian uh, istilahnya tercapai apa yang diharapkannya ini maka hendaknya mencari asbab ya kemudian juga uh, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk jangan uh, eh, terus menerus uh, eh, ketergantungannya hanya dengan uh, seorang wanita yang diinginkannya itu saja. Sementara masih banyak yang lainnya. Ya. Dan yang insya Allah Taala akan lebih bisa menjaga iflah, menjaga harga dirinya, dan insya Allah Taala uh, akan bisa didapatkannya uh, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tidak dari apa yang uh, dia apa namanya uh, dia inginkan ini. Karena manakala bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala Allah akan berikan yang terbaik. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala telah eh, janjikan dalam ayatnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan uh, ayat yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan uh, jangan terlalu uh, idealis ini ini wallahu taala. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir saat dari Solo eh, dengan hamba Allah nih saat. Bismillah Ustaz. Uh, uh-huh. eh, saya punya teman akhwat yang sudah cukup berumur, mendekati 30 tahun. Namun beliau uh-huh. belum menikah. Berapa waktu lalu beliau minta mendapat saya karena ada temannya yang menawari untuk ta'aruf atau berkenalan dengan ikhwan teman Facebooknya juga ada ikhwan yang mengajaknya pacaran. Saya ingin membantu mencarikan ikhwan untuknya, akan tetapi saya sendiri ragu merekomendasikannya karena uh, teman saya ini agak sedikit gangguan kejiwaan saat. Nah, mohon saran dari Ustadz. Jazakumullah khairan. Silakan Zat. Baik. Uh, ini ini juga satu di antaranya ya yang uh, terkadang juga eh, membuka pintu-pintu yang kurang baik. Ya. Maka sekali lagi yang pertama yang seperti ini pun hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua mengikhlaskan niat untuk benar-benar ingin membantu dan menolong kepada uh, saudara muslimah ini, saudari yang muslimah ini, untuk bagaimana uh, bisa mendapatkan pasangan hidupnya. Dan insya Allah tidak mengapa. Namun seperti itu uh, bisa dengan apa namanya uh, cara yang lebih syar'i, ya. Misalkan dengan uh, melalui adik perempuannya atau kakak perempuannya tidak berhubungan langsung itu lebih baik ya. Ini artinya dengan sesama wanita ini insya Allah akan e, lebih baik. Kemudian e, seperti tadi yang disebutkan di sini e, namanya ikhwan kan tidak hanya satu orang saja. Kalau toh memang belum mendapatkan yang kira-kira sekufu ya, yang setara dengan dia, mungkin bisa dicarikan yang lainnya atau juga bisa minta tolong kepada uh, yang lainnya juga barangkali uh, ada yang uh, bisa membantunya. Karena ini tentunya tidak hanya berkutat pada apa yang dia kenal. Bisa uh, apa namanya bisa juga dengan apa namanya uh, orang-orang atau kawan-kawannya yang uh, dia kenal. Tidak hanya Eh, satu orang ini saja mungkin bisa cari yang lain kalau memang uh, tidak sekufu ini dan kalau memang tidak sekufu jangan sekali-kali kemudian di uh, berusaha untuk dijodohkannya karena sama seperti ini juga sama saja ingin uh, bisa menjatuhkan atau menjerumuskan ya. maka sekali lagi dalam hal ini uh, dua hal tadi hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengikhlaskan dalam uh, niat membantunya atau kalau kemudian memang ingin membantunya bisa jadi kemudian juga uh, dinikahinya untuk yang uh, apa namanya uh, untuk keduanya ini kalau memang uh, ada kemampuan kenapa tidak ini ya dan ada kemauan ada kemampuan dan semuanya uh, bisa terselesaikan kenapa tidaknya uh, ini juga termasuk bagian dari uh, membantunya juga ini. ini untuk menjadikan sebagai istri keduanya misalkan ini untuk kalau tidak uh, dengan cara-cara tadi ini. Namun sekali lagi uh, yang seperti ini uh, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada wanita tadi juga hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan uh, apa namanya main-main ya, khususnya dengan Facebooknya ini, maka seperti ini uh, kadang akan uh, apa menjadikan apa e, harga dirinya malah uh, istilahnya terganggu. Apalagi kemudian di sini sampai diajak untuk berpacaran ya. Nauzubillah teman nauzubillah. Maka ini akibat uh, dari apa cara-cara tadi ya. jaring sosial ini yang kalau kemudian uh, tidak dijaga ini. Maka kalau kemudian ketemu dengan orang-orang yang seperti ini sudah mau melanggar pelanggaran syar'i, hendaknya bersegera untuk menutupnya dan menghindari dari orang-orang yang seperti itu karena tiada lain orang seperti ini adalah orang-orang yang uh, hatinya berpenyakit ini maka uh, kepada penanya ingin membantu maka membantulah dengan ikhlas ya. karena Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mencarikan yang sesuai uh, dan juga isti'anah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bisa membantu kepada saudarinya ini Eh, sekali lagi adalah eh, koridor syar'i harus senantiasa dijaga. Eh, Dan kemudian hubungan terlalu begitu bebas, makanya juga bisa jadi akan terjatuh kepada hal-hal yang makdur atau hal-hal yang terlarang. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad Naim Hafizahullah yang telah meluangkan waktunya bersama kita semua Semoga uh, bisa bermanfaat bagi para pendengar Anas Radio sekalian. Insya Allah acara ini akan berlangsung setiap hari Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Uh, dan bagi para pendengar Anas Radio yang pertanyaannya belum terjawab, uh, jangan sungkan untuk mengirimkannya lagi di pekan yang akan datang. Insya Allah kami akan Eh, pilih dan bila sesuai tema insya Allah akan kami bacakan. Baiklah, uh, kami akan membacakan sedikit dulu untuk uh, acara besok hari, yaitu di acara Bincang Usaha Mandiri bersama Andri Matsa dan Abu Zur'ah, yang akan ditemani oleh Abu Zur'ah. Insya Allah uh, acaranya setiap hari Rabu pukul 9 waktu 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat.